Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Kita melanjutkan kajian fiqhul qulub. Di kita masuk ke mengenal nama Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa, yang Maha Mulia. Dan hubungannya dengan kebaikan hati kita sangat kuat sekali. Kenapa? Karena manusia pasti menginginkan dia kemuliaan. Manusia ingin ya dalam kehidupan dunianya ia, ia ingin mendapatkan kehormatan. Dan ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. <clears throat> Sementara kemuliaan, kehormatan, demikian pula keperkasaan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hati kita meyakini bahwasanya Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Mulia dan kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka hati berusaha ya ingin mendapatkan kemuliaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Menaatinya dan tunduk kepadanya. Sebab ya kemuliaan milik Allah. Allah berikan kemuliaan siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah berikan kehinaan siapa yang Allah kehendaki. Allah berikan kepada manusia apa yang Allah kehendaki ya semakin seorang hamba mendekat kepada Allah dengan ketaatan-ketaatannya dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan semakin mulia dia di hadapan Allah dan apabila seorang hamba itu mulia di hadapan Allah maka Allah jadikan ia mulia di hadapan makhluk-makhluknya maka ya hati kita pasti berusaha menginginkan kemuliaan yang hakiki seperti ini Allah Ta'ala berfirman, Ma qadarullah haqqa qadarih, inna allaha laqawiyun aziz. Mereka tidaklah ia menghormati Allah dengan sebenar-benarnya penghormatan. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha, maha aziz, ya, yang maha, lagi maha perkasa. Allah juga berfirman, Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan dia Allah Maha Aziz ya Maha perkasa lagi Maha bijaksana Al Aziz mempunyai makna Al Qahir alladzi la yag, la yaglib la la yuglab wa la yuqhar Al Aziz yang mempunyai makna Al Qahir yang kuat yang tak mungkin dikalahkan dan tidak mungkin dikuasai oleh orang lain Al-mani alladhi la yuram janabuhu. Di mana ya kekuasaannya sangat kokoh, tak mungkin ada yang bisa menghancurkannya. Tidak pula ada yang menguasainya. Maka siapapun makhluk sehebat apapun tak akan bisa mengalahkan kekuasaan Allah dan kekuatannya. Ya, jin-jin yang kuat, mereka semua lemah di mata Allah. Demikian pula Dajjal dengan bala tentaranya yang katanya dia bisa membawa apa namanya gunung roti menyuruh apa namanya uh, hujan untuk turun dia pun ikhwata Islam di mata Allah Subhanahu wa taala sangatlah kecil ya maka dari itu ya akal Islam al aziz artinya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat yang maha perkasa yang tak mungkin dikalahkan dan tidak mungkin dikuasai la alladzi la mithla lahu wa la yang tidak ada tandingannya Al-Ghalib alladhi la yu'jizuhu syai'un. Dia Allah yang menang, yang tidak mungkin dikuat apa dilemahkan oleh siapapun dan oleh apapun juga. Ya manusia sekuat apapun melawan apa namanya virus saja tidak bisa. Manusia sehebat apapun melawan ya bakteri saja pun tidak mampu. Ya. Maka ikhwata Islam azakumullah. Kemuliaan milik Allah Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki dan Allah menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma al azizul ghaffar. Rabb pemilik langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya. Dan dia Al-Aziz yang maha mulia, ya, maha perkasa, Al-Ghaffar, lagi maha mengampuni. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat izzah mempunyai mana izzatul quwah wa izzatul ghalabah wa izzatul imtina ya artinya kemuliaan kekuatan kemuliaan ya kemenangan demikian pula kekuatan atau imtina yaitu ya kekuatan yang sangat kuat yang tidak mungkin dikalahkan oleh siapapun famtana subhanahu an yanalahu ahadun min min al makhluqat maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala disakiti oleh siapapun dari makhluknya Ya ketika makhluk itu berbuat maksiat, berbuat zalim, dia sama sekali tidak menyakiti Allah tapi menyakiti dirinya sendiri. Ya, kezalimannya tidak akan sampai ya kepada Allah akan tetapi kezalimannya untuk dirinya sendiri. Yang akan menghancurkan dirinya sendiri adalah dia sendiri. Adapun Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak termudorati dengan perbuatan zalimnya. Waqahara jami'al makhlukat. Allah lah yang menguasai seluruh makhluk. Wadanat lahul khaliqatu kulluha. Dan semua makhluk tunduk kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tunduk kepada kekuasaan dan patuh kepadanya. Allah berfirman, Innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya keperkasaan itu milik Allah seluruhnya. Huwa sami'ul alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Wallahu jalla jalaluhu huwal aziz walau izzatu jami'a. فنواصي العباد بيده فنواصي العباد بيده ومشيئته نافذة فيهم وهو القاهر لهم على ما أراد di mana ya ubun-ubun hamba berada di tangan Allah dan kehendak hamba mengikuti kehendaknya dan tidak ada yang keluar dari apa yang Allah kehendaki dan inginkan. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Faman arada al-izza fi dunya wal akhirah falyatlubhu min rabbil izzah. Maka siapa saja yang ingin mencari kemuliaan, keperkasaan, kekuatan, carilah kepada Allah pemiliknya. Iya. Wa malikud dunya wal akhirah karena Allah lah pemilik dunia dan akhirat ya akal Islam. Maka Allah kita lihat orang-orang yang mencari kemuliaan dari Allah dengan cara menaatinya. Dengan cara tunduk kepadanya Allah selalu muliakan mereka. Para malaikat mulia tidak ada dada kita karena mereka adalah makhluk-makhluk yang menaati Allah. Para nabi mulia di hati-hati kita karena mereka makhluk-makhluk yang mencari kemuliaan kepada Allah. Ya para salihin, orang-orang yang salih yang senantiasa berbakti kepada Allah yang senantiasa tunduk kepada Allah. Mereka senantiasa mulia di dada-dada kita. Kenapa? Karena mereka mencari kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, wadzalika yahsulu bikamalil imani wat taqwa. Kemuliaan itu bisa kita raih dengan apa? Kesempurnaan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 10, "Man kana yuridul izzata falillahi al-izzatu jami'a." Siapa yang menginginkan kemuliaan, maka milik Allah lah kemuliaan itu semuanya. Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki dan Allah menghinakan siapa yang Allah kehendaki. ومن عظم الطاعة وحسنها وكم وكمالها ومع عظم الطاعة وحسنها وكمالها ودوامها تزداد العزة Semakin seorang hamba itu kuat ketaatannya, Semakin ia sempurna ketaatannya kepada Allah, semakin pula bertambah kemuliaan dia. Fa'azzun nasi humul anbiya, maka manusia yang paling mulia siapa dia? Para nabi. Kenapa? Karena mereka yang paling sempurna ketakwaannya. Maka Allah pun berikan kesempurnaan dalam kemuliaan mereka. Thumma alladhina yalunahum minal mu'minin al lahum. Kemudian orang-orang setelah mereka dari kalangan kaum mukminin yang mengikuti mereka. Ya. Fa'izzatu kulli ahadin biqadari uluwi rutbati fid din. Maka kemuliaan seseorang yang Allah berikan kepada dia disesuaikan dengan apa? Ya dengan apa namanya kekuatan ia dalam memegang agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia semakin sempurna dalam berpegang kepada agama Allah, semakin Allah pun berikan kepada dia kemuliaan demi kemuliaan. Allah berfirman walillahil izzah walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun ya milik Allah lah keperkasaan dan juga untuk rasulnya dan kaum mukminin dan akan tetapi orang-orang munafikin itu tidak mengetahui kata Allah Subhanahu wa taala ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum di antara sebab kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah sifat maaf dan tawadhu karena orang yang pemaaf, orang yang tawadu, maka dia adalah orang yang akan Allah tambahkan kemuliaannya. Allah berfirman dalam riwayat Muslim, eh, Rasulullah bersabda dalam riwayat Muslim, "Ma naqasa sadaqatun min mal, wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Dan tidaklah seorang hamba memaafkan kecuali Allah tambahkan kemuliaan padanya. Dan tidaklah seseorang bertawadu karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. Subhanallah. Iya. Kata Rasulullah bahwa orang yang memaafkan semakin ia pemaaf, semakin Allah tinggikan, Allah muliakan dia. Dan semakin seseorang tawadu karena Allah, ya, semakin Allah pun angkat derajatnya di sisinya. Masya Allah. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Maka akhi, ya orang-orang yang jiwanya pemaaf, selalu Allah muliakan dia. Orang-orang yang sombong, Allah pasti hinakan dia. Lihatlah Fir'aun yang sombong, Allah hinakan. Lihat Iblis yang sombong, Allah hinakan. Semua orang yang sombong selalu Allah hinakan. Tapi orang-orang yang tawadu, orang-orang yang Masya Allah, ya, mengikuti kebenaran dan ia apa namanya pemaaf orangnya maka Allah selalu berikan kesabar apa namanya kemuliaan demi kemuliaan. Waman talabal izzata inda ghairillahi ta'ala wa bi ghairi ta'atihi dhalla wa dhal. Sebaliknya, orang yang mencari kemuliaan kepada selain Allah, mencari kemuliaan dengan selain menaati Allah, justru dia akan terhina ya akan Islam dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhta'a al izzah wa tariqaha ia telah salah dalam mencari ke ia kemuliaan. Ia telah tersesat jalan dalam mencari keses kemuliaan. Wa dhalla wal munafiqin, ia pun tersesat bersama orang-orang yang tersesat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 139, "Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, ayabtaghuna 'indahumul 'izzah, fa innal 'izzata lillahi jami'a." yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir itu sebagai wali-wali selain kaum mukminin. Ya, apakah mereka hendak mencari keperkasaan di sisi orang-orang kafirin itu? Padahal sesungguhnya keperkasaan itu, kemuliaan itu milik Allah seluruhnya. Maka orang-orang yang mengambil pemimpin-pemimpin selain kaum muslimin, hakikatnya ia mencari ya kemenangan, kemuliaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka bagaimana Allah akan berikan kepada mereka kemuliaan? Justru yang adalah kehinaan di dunia dan di akhirat. Wallahu subhanahu al aziz alladhi la yudham. Al-mu'iz alladhi yu'izzu man yasha' wa yudhillu man yasha'. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia lagi maha perkasa. Yang tidak mungkin dikalahkan. Allah memberikan kemuliaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah pun menghinakan siapa yang Allah kehendaki karena Allah lah pemilik keperkasaan, pemilik ya akal Islam ya, pemilik kemuliaan. Allah berfirman, "Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun." Wassalamun al mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Masuki suci Rabbmu Rabbil Izzah Rabb yang memiliki ya keperkasaan dan kemuliaan amma yasifun dari apa yang mereka sifati dan keselamatan atas para rasul dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ikhwatal Islam azakumullah wa Maka akhi azakumullah kemuliaan yang hakiki adalah di dalam kehidupan akhirat. Kalau di dunia terkadang orang-orang yang zalim terlihat dia dimuliakan oleh orang kalau di dunia kita lihat terkadang orang-orang kafirin yang kafir kepada Allah dimuliakan oleh orang. Akan tetapi kemuliaan itu tidak akan lama. Iya. Allah akan jadikan mereka itu <clears throat> ya terhina setelah itu. Adapun di akhirat, naudzubillah kehinaan-kehinaan yang sangat hina ya akhi. Dimasukkannya ke dalam api neraka. Maka dari itulah ya akhi azakumullah, jangan mencari kemuliaan kecuali kepada kepada kecuali dengan menaati Allah. Karena mencari kemuliaan kepada selain Allah, hakikatnya kehinaan untuk diri kita ya akhi. Wallahu azizur rahim. Bi'izzati yaqdir ala isalil khair wa daf'i syar an abdi idza sa'ala wa tawakkala alaihi wa ahsana dhanna bih. Ya Allah yang maha mulia lagi maha perkasa. Dan maka dengan kemuliaan dan keperkasaan Allah, Allah mampu untuk menyampaikan kebaikan kepada hamba-hambanya dan mampu untuk menolak keburukan dari hamba-hambanya apabila dia minta kepada Allah apabila dia bertawakal kepada Allah dan berbuat berburuk sangka kepada Allah Allah berfirman wa tawakkal 'alal azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim bertawakallah kamu kepada Allah yang al-aziz yang maha mulia lagi maha perkasa ar-rahim yang lagi maha penyayang yang senantiasa melihatmu ketika kamu berdiri. Ya. Demikian pula ketika kamu berinteraksi dengan orang-orang yang selalu sujud kepadanya. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ikhwatul iman. Azakumullah wa iyakum. Jadi inilah Al-Aziz. Al-Aziz artinya yang maha perkasa. Yang memiliki keperkasaan dan kemuliaan. Maka dia Allah yang memuliakan siapa yang Allah kehendaki dan dialah Allah yang yang menghinakan siapa yang Allah kehendaki karena milik Allah lah keperkasaan dan kemuliaan tersebut Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum Sifat selanjutnya yaitu al-jabbar yang mempunyai yang mempunyai jabarut ya keagungan dan kekuasaan Allah berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus, salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir." Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah Raja yang maha suci dan selamat dari berbagai macam aib. Yang memberikan keamanan, yang menjaga, yang mulia, yang berkuasa dan yang maha sombong Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ikhwata Islam, a'azakumullah. Maka Allah pemilik ya kekuasaan yang mutlak. Allah berfirman Rasulullah SAW sabda lak takunul arda yamal qiyamah khubzah wahidah yatakaffa'uha al-jabbaru biyadihi kama yakfa'a yakfa'u ahadukum khubzatahu fis safar nuzulan li ahli al-jannah Allah nanti akan memegang bumi ini pada hari kiamat ya bagaikan seseorang dari kalian memegang rotinya ya dan Allah akan memberikan kepada penduduk surga ya jamuan demikian pula kenikmatan-kenikmatan yang baik untuk mereka maka pada hari kiamat dialah Jabbar Allah Subhanahu wa taala yang memaksa makhluk-makhluknya untuk beribadah kepada dirinya dan memberikan pilihan kepada manusia dan jin untuk menjalani jalan ketaatan atau ke ya, keburukan. Namun tentu Allah memberikan balasan yang baik berupa surga bagi orang yang berbuat kebaikan. Dan balasan yang buruk berupa api neraka bagi orang yang berbuat keburukan. Akal Islam azakumullah. Maka dialah Allah Al-Jabbar, Al-Ali Al-Khalqih yang maha tinggi atas hamba-hambanya. Al-Qahir, khalqahu ala ma arada min amrin wa nahin yang Allah menyuruh manusia untuk mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka siapa yang menyalahi perintahnya, Allah adab dia. Siapa yang melanggar langgar larangannya, Allah pun siksa dia. Bagi Allah itu mudah. Namun perintah dan larangan Allah semuanya maslahat. Ya, Allah memberikan perintah karena perintah itu adalah untuk kemaslahatan si hamba. Dan Allah melarang dari suatu larangan karena itu bisa memberikan mudarat untuk kehidupan hamba Ya. Maka Allah pun menyuruh makhluk-makhluknya untuk menaati dirinya. Siapa yang maksiat, maka Allah pasti siksa. Dan siapa yang taat, maka Allah berikan padanya surga. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. وهو الذي جبر مفاقر الخلق وكفاهم أسباب الرزق والمعاش في الدنيا والآخرة Dialah Allah yang jabbar, yang menutupi kebutuhan para hamba semua kebutuhan Allah tutupi. Allah cukupkan dengan ia memberikan sebab-sebab rezeki dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya, dia Allah, Allah Allah Allah Al-Jabbar. Ikhwata Islam, alil qulubil munkasirah walil dha'ifil ajiz. Dialah Allah yang akan menutupi hati-hati yang sedih. Ya, ketika hati sedih itu berzikir kepadanya. Ketika hati itu yang sedih itu kembali kepadanya Makanya maka Allah Jabbar, Allah akan menutupi kesedihannya dengan kegembiraan. Allah pun juga akan menutupi orang-orang yang lemah, yang tidak punya kemampuan ya dengan kemuliaan ketika ia kembali kepada Allah dan meminta kepada Allah Rabbul Izzati wal, jala, wal Jalalah. Maka dialah Allah Al-Jabbar yang memiliki jabarut ya akhal Islam azakumullah wa iyakum. Ya. Nah inilah ya akhi Ketika kita mengenal bahwa Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Jabbar, maka menjadikan hati kita takut dan tunduk kepada Allah. Karena Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat, Maha Perkasa, Maha Tinggi, kekuatannya tak mungkin dikalahkan, siksanya begitu pedih dan nikmatnya begitu nikmat. Maka siapa saja yang mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kenikmatannya pasti Allah berikan tentu dengan menaatinya maka di saat itulah hati akan tunduk kepada Allah dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhi, betapa indahnya ya hati seorang hamba yang mengenal Allah, yang mengenal nama-nama Allah, yang kemudian ia betul-betul merasakan dalam hatinya tersebut yang menimbulkan sifat-sifat yang sempurna dalam kehidupannya. Ya, semoga ya dua nama ini memberikan kepada kita akal Islam kekuatan untuk menaatinya Dua nama ini Al-Aziz Al-Jabbar menyebabkan kita menjadi takut akan siksa dan adabnya. Dan kemudian kita pun selalu mencari kemuliaan ya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wallahu a'lam. Nah. Namun Ustaz. <clears throat> nah, jazakallah khairan atas materi yang telah kita simak bersama Ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum yaitu mengenai nama Allah Subhanahu wa taala dari dua nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung yaitu Al-Aziz dan Al-Jabbar. Dan berikutnya ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum. Bagi Anda yang bertanya sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Ustaz ataupun pertanyaan lainnya Anda bisa menghubungi kami di 021 823 6543 atau Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0819 896543. Nah, kita akan angkat satu pertanyaan melalui via telepon. Ya. <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Abu Abdurrahman di perjalanan. Abu Abdurrahman dalam perjalanan. Ya, silakan Abu Abdurrahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ah. wabarakatuh. Ada pertanyaan tentang nama Aziz Al-Aziz dan Jabbar Ustaz ya. Iya, Pak. Kalau tentang saya sih Al-Aziz itu boleh juga disebutkan kepada makhluk. Uh mhm. nah, -huh. Sebagaimana yang terdapat di Al-Qur'an ketika menyifati Rasulullah ya. Cuman hmm. apakah Al-Jabbar juga boleh disebutkan kepada makhluk, Ustaz? Iya. Ya. Ah, demikian Ustaz. Ah. Rahman ya. Nah, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Uh, Al-Jabbar itu Pak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Karena bagi makhluk itu menjadi kekurangan, Pak. Ya. Yeah maka seorang Malik yang jabar, raja yang jabar artinya diktator. Tapi bagi Allah itu kesempurnaan. Kenapa? Karena menunjukkan akan kekuatan yang luar biasa, yang tak mungkin dikalahkan oleh siapapun. Bagi manusia, sifat jabar tidak layak. Ya, karena manusia lemah, tidak punya kemampuan dan kekuatan. Manusia pun tidak bisa menutupi kebutuhan Ya, hanya Allah yang bisa menutupi kebutuhan. Karena di antara makna jabar artinya jabara, artinya menutupi. Ya, kesulitan hamba dengan diberikan kepadanya kemudahan. Ya, menutupi kefakiran dengan diluaskan padanya rezeki. Di antara makna jabar artinya memaksa hamba untuk menaatinya dan menjauhi kemaksiatannya dan dengan menyediakan padanya surga dan nerakanya. Sedangkan manusia tidak punya kemampuan itu Makanya Al-Jabbar itu ya hanya untuk Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Adapun Al-Aziz ya maka hakikat izah kemuliaan itu memang milik Allah. Tapi seseorang terkadang disifati dengan aziz karena Allah yang memberikan kepadanya izah. Ya. Maka Rasulullah SAW disifati dengan aziz. <clears throat> Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ya sungguh telah datang kepada diri kalian seorang rasul dari diri kalian yang az, yang aziz ya aziz di sini mempunyai makna beda dengan aziz yang merupakan sifat Allah aziz di sini artinya merasa susah terhadap apa yang menimpa kalian dan merasa berat ya dari kata azza ya azzu ya, ya, apa ya ya azzu ya adapun aziz yang punya mana mulia ya azza ya izzu ya maka ini berbeda dan al-aziz juga ya disifati padanya raja Mesir pada waktu itu imra'atul aziz kenapa karena dia aziz dalam artian dia dimuliakan orang maka orang-orang yang dimuliakan di dunia betul disebut dengan aziz akan tetapi kemuliaan itu milik Allah semata. Allah yang memberikan kemuliaan. Maka sifat aziz terkadang disifati dengan makhluk. Akan tetapi izahnya beda dengan izah Allah. Karena Allah yang memberikan izah. Ya, dan Allah pun juga menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Karena izah itu milik Allah semuanya. Sedangkan jabar hanya milik Allah. Manusia tak mampu untuk memaksa hamba untuk mengikuti dirinya dan kemauannya. Manusia tidak bisa menutupi kefakiran. Manusia tidak mampu untuk menutupi ya kelemahan. Ya, Allah a'lam. Nah. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz dan demikian jawaban Bapak Abdurrahman yang dalam perjalanan semoga Allah menjaga Bapak dalam perjalanan menuju tempat yang sedang dituju. Baik, untuk berikutnya kita akan angkat kembali pertanyaan melalui via telepon, ya. nah Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Dengan siapa Ibu dan di mana? Uh, di, Kebun Jeruk dengan Ibu Balkis. Ibu Balkis, ya silakan Ibu Balkis. Eh, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mau bertanya, jika kita menghadapi suatu keadaan di mana bisa saat jadi Halo. Nah, Maaf, Ibu, suara agak kurang keras Ibu, agak dikeraskan. Suaranya. Di saat kita dizalimi oleh eh, saudara-saudara uh, kita, mm -hmm. uh, tapi di saat itu pula saat dia menzalimi, uh, eh, uh, dia juga mm, mm, berbuat baik kepada kita. Dia menjalimi kita, tapi dia juga berbuat baik kepada kita, Bu. Ya. Iya yang saya ingin tanyakan apa sikap saya yeah. yeah. kepada mereka yeah. Iya. memaafkan tapi terkadang saya teringat apa yang mereka lakukan kezaliman mereka lakukan terhadap saya saya menjadi apa terbesit lagi tapi saya memaafkan ya saya terima mereka e, berbuat daripada saya tapi tapi mereka melakukan lagi berbuat Iya. Ya, baik, Bu, paham sudah di, sudah sudah. Iya. Jadi kita iya. bisa pahami pertanyaan Ibu ya. Ya, terima kasih Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat. Ustaz. Uh, memang syaitan itu berusaha untuk kita ya mengingatkan keburukan-keburukan agar kita menjadi orang yang tidak memaafkan. Setan berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari kebaikan, Ibu. Ketika kita ingin berusaha memaafkan, padahal dengan memaafkan itu sebetulnya malah menambah kemuliaan kita. Setan ingatkan, dia berbuat zalim, dia melakukan kezaliman terhadap dirimu. Akhirnya kita tidak jadi memaafkan. <clears throat> Ini hakikatnya adalah was-was dari setan. Iya, padahal kata Rasulullah dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi, "Wa زَادَ اللَّهُ bi بِعَفْدٍ bi illa wa izza'u kama qal. Tidaklah seorang hamba memaafkan kecuali Allah tambahkan kemuliaan dia. Ya. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah sabda wa ma dhulima 'abdun bimadzamatin fasabara fih. Tidaklah seorang hamba dizalimi dengan kezaliman dan ia sabar padanya illa rafa'ahu Allah kecuali Allah angkat derajatnya kecuali Allah tambahkan kemuliaannya ibu dizalimi sabarlah Sementara ia juga berbuat baik, mungkin ketika ia berbuat baik, ia sadar bahwa ia telah menzaliminya. Maka ia mengganti dengan perbuatan baiknya. Maka ibu, ya, ketika ibu ingat kezaliman dia, segera jiwa pemaaf ibu muncul di hati. Sudahlah, semoga Allah maafkan dia. Maka siapa apabila Allah maafkan, apabila ibu maafkan dia, Allah akan maafkan ibu. Ya. Maka dari itulah ibu ya, ketika kita berusaha untuk meng, apa, meng, ketika setan mengingatkan kezaliman-kezaliman dia, coba kita ingat juga kebaikan-kebaikan dia. Lalu kemudian sifat maaf kita kemudian ya berusaha untuk menjadi kita kita melupakan keburukan-keburukan dia. Sudahlah. Ya, aku maafkan saja. Dengan tentunya mengharapkan keriduan Allah, pahala di sisi Allah. Kan itu yang paling baik insya Allah, Bu. Dan Allah pasti akan tambahkan kepada ibu kemuliaan. Ya, demi kemuliaan jika ibu terus memaafkan dia, Allah a'lam. Nah. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan. Demikian aja untuk Ummu Balkis. Mudah-mudahan Allah melapangkan dada kita semua dan juga memberikan hidayah pada orang-orang yang menzalimi agar nanti asal di atas kebaikan. Nah, kata Islam ya Allah wa yakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Ustaz, satu pertanyaan yang dikirimkan oleh pendengar kita di daerah Tangerang Selatan bertanya tentang masalah hadis Apakah hadis ini sahih Ustaz dari Ibnu Abbas yang pernah berkata, saya pernah berada di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan Ali. Saat itu Nabi bersabda kepada Ali radhiyallahu "Wahai Ali, nanti akan muncul di tengah umatku satu kaum yang berlebihan dalam mencintai kita ahlul bait. Mereka dikenal dengan nama Syiah karena itu bunuhlah mereka sebab mereka adalah kaum musyrik." Apakah benar hadis tersebut? Hadis tersebut palsu. Iya karena kata para ulama hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah nama Syiah Rafidah itu semua palsu dibuat-buat oleh al yang bodoh. Bukan berarti kita katakan bahwa Syiah Rafidah tidak menyesatkan. Iya, tapi kebenaran harus disampaikan. Iya, menolak ke kebatilan bukan dengan cara berbuat batil. Menolak kekesatan bukan dengan cara berbuat kesesatan maka akal Islam azakumullah wa iyyakum membuat buat hadis palsu jelas kebatilan. Maka Rasulullah man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka hendaklah ya ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Maka bantahlah Syiah ya Rafidhah dengan cara apa namanya memperlihatkan eh, kesesatan-kesesatan mereka dengan dibantah secara ilmiah. Adapun kemudian dengan membuat hadis-hadis palsu, membuat-buat hadis palsu, maka ini pun tidak dibenarkan ya secara akidah al-sunnah wal jamaah Allah a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan jawabannya. Demikian untuk Abu Difa di Tangerang Selatan. Baik, untuk berikutnya kami akan kembali pertanyaan melalui via telepon. Ya. enam. Iya. Halo Raja Iya Pak, silakan Pak. Uh, ini uh, lagi rusak ya, nggak, nggak siaran tuh. Uh, baik Bapak, maaf memang untuk acara televisi agak gangguan, jadi kami hanya menyiarkan melihat radio dan streaming. Mau bertanya? Iya, radio juga radio nggak ya. bisa juga. Iya baik Bapak, mohon maaf Bapak. Iya, untuk informasi nanti Bapak bisa hubungi di 0218233616. Baik. Baik, kita akan berikutnya, mungkin di pertanyaan telepon lainnya. Iya. Naam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Nardi di Tangerang. Pak Nardi di Tangerang. Silakan Pak Nardi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya ingin menanyakan mengenai uh, eh, sahadat. Iya. Uh, di tempat saya ada kajian di Tangerang itu menyatakan kalau syahadat tidak dimanai dengan sungguh-sungguh syahadatnya akan batal gitu itu mohon penjelasan seperti apa ya permasalahan seperti itu karena ah. pemahaman saya kemarin-kemarin setiap muslim dan orang tuanya muslim itu sudah sudah muslim dan kalau tidak membaca catatan pun tidak tidak dianggap Nah, harus tidak muslim ya. Ber, apa membaca syahadat oh, dulu. Iya. Ya, tidak perlu Baik, ya. Terima kasih Pak Nabi. Ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, terima kasih buat Pak Nardi yang ada di Tangerang. Uh, Bapak betul sekali ya. Kalau kita lahir dari orang tua yang Muslim, otomatis kita seorang seorang Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Mamin mauludin illa wa yuladu alal fitrah." Kata Rasulullah, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap yang dilahirkan itu terlahir di atas fitrah Islam. Fa'abawahu yuhawidanihi. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau yang Nasrani atau Majusi. Artinya kalau orang tuanya muslim, anaknya otomatis muslim. Ya. Namun, apa yang dimaksud dengan memaknai syahadat? Kalau yang dimaksud artinya, kita berusaha untuk memahami makna-maknanya. Ya. Melaksanakan syarat-syaratnya. Menjauhi pembatal-pembatalnya. Maka ini sangat penting sekali, Pak. Karena syahadat seorang muslim bisa batal ketika ia melakukan pembatal-pembatalnya seperti ia jatuh kepada kesyirikan seperti ia ya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan dari milatul Islam maka yang seperti ini tentu harus kita pelajari Pak agar kita jangan sampai keislaman kita batal ya seperti halnya orang yang sedang sholat kemudian ia buang angin tentu batal sholatnya demikian pula orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat atas seorang muslim kemudian ia melakukan pembatalnya, batallah ilaha illallahnya. Ya, mungkin di sisi Allah dia bukan sebagai seorang muslim lagi misalnya. Maka disinilah ya, seorang muslim wajib untuk mempelajari apa makna yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Apa yang harus ditinggalkan dari mengucapkan la ilaha illallah? Apa yang dilakukan? Apa syaratnya? Apa rukunnya? Apa pembatal-pembatalnya? Nah, seperti ini kalau maksudnya itu betul Pak, harus betul-betul kita pelajari supaya kita tidak membatalkan syahadat kita sendiri wallahu a'lam. Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Ardi di Tangerang, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam memahaminya. Nabi kata Islam azan ya Allah wa yakum. Kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon kembali. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? dengan Ibu Salmina di Cibinong. Ibu Salmina? Ya. Di Cibinong. Silakan Ibu Salmina. Pak, kok mau nanya tentang para Ustadz di Roja kok selalu deg-degan kita ya? Ada unsur apa ya Pak? Ada apa maksudnya? Jawabannya saya ucapin terima kasih. Maksudnya apa? Bu? Maaf. Halo, halo. halo Ibu. Maaf. Hah? Ya, apa pertanyaan Ibu? Maaf, kurang jelas. Ini setiap mau nanya para ustadz di Radio Roja, ini hati deg-degan oh, gitu. <laughs> Baik, Ada unsur apa gitu Pak? Baik Ibu. <laughs> Eh, ya. Makasih ya, Pak ya. ya. Waalaikumsalam. Kenapa ya bisa deg-degan? <laughs> Saya juga bingung Bu. Kalau di jalan ketemu polisi deg-degan deg juga ya. ya mungkin karena Ibu kurang kurang berinteraksi dengan mereka saja hmm. Bu. Mungkin karena Ibu ya terkadang orang deg-degan itu karena Eh, menganggap ini orang masya Allah di hati kita ya terus pas mau telepon deg-degan bisa terjadi ya karena hati kita sudah mencintainya ya menganggapnya masya Allah luar biasa seperti misalnya ada orang yang mengidolakan seorang artis misalnya ya mau ketemu dia tuh deg-degan <laughs> ya nah ini bisa terjadi hal seperti itu yang jelas ibu yang namanya ustadz juga manusia biasa. Ustadz tak lepas dari kesalahan, ya. Ustadz seperti ibu juga manusia makan nasi, ibu, makan combro, ya. Bisa sakit dan yang lainnya. Yang jelas kalau ibu mau tanya, tanyalah. Kalau memang itu perkara-perkara yang sangat penting dalam ya, untuk agama ibu, ya. Ya Allah Allah. Nah. nah, ya, terima kasih. Yuk. Dan mungkin kalau misalnya ada perasaan yang seperti tersebut lalu sulit memberikan pertanyaan, bisa ditulis pertanyaannya lalu ketika menghubungi bisa membaca pertanyaan dari tulisan yang telah disiapkan uh, pertanyaan tersebut. Nah, Kita angkat berikutnya pertanyaan melalui via telepon kembali. Ya, silakan. Halo. Iya. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Saya Dodi Ustaz dari Cilandak. Pak Dodi Cilandak, silakan. Iya. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz ini saya mualaf Ustadz. Allah. Jadi saya ada masalah dengan keluarga saya Ustadz. Kenapa Pak? Perwakilannya Pak? Um, keluarga saya belum bisa nerima saya Ustadz saya masuk Islam. Oh Masya Allah. Jadi selama ini saya kalau misalkan saya sholat subuh saya selalu telat Ustadz. Mm -hmm. Karena saya nggak nggak berani Ustaz untuk saya udah pernah bilang tapi ibu saya nggak nggak bisa terima Ustaz. Oh iya, masya Allah. Iya, jadi. Berarti saya, tinggal saya, dengan keluarga saat ini pak ya? Iya iya pak. Hmm. Saya masih tinggal dengan keluarga karena cuma hidup bertiga kita di Jakarta di sini. Oh baik. Hmm, ya. Iya. Mungkin. Jadi kalau keluar kota saya bisa melakukan ibadah. Hmm. Cuma kadang saya juga sedih karena kenapa saya nggak bisa di rumah, ibu saya belum masih diterima Ustaz. Iya, baik. Saja iya, Pak Dodi. Iya, ya, ya. ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Semoga Allah memberikan kepada Pak Dodi ya kekuatan untuk terlalu istiqomah di atas amin. Islam dan iman. Amin ya rabbal alamin. Dan memberikan hidayah ke hati ibundanya beliau agar juga ibunya bisa menerima Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Adapun Pak, ya, sikap Bapak kepada Ibu tetaplah berbakti. Tetaplah ya, menemaninya dengan akhlak yang baik. Namun untuk dia menyuruh Bapak kepada kemaksiatan atau kesyirikan, jangan menantinya. Allah berfirman, "Wa in uh, wa in jahadaka ala an an tusyrika bima laysa bima, laisa bima laysa uh, eh, bima laysa fihi in fala tuti'huma." penjahadaka ala an tusyrika ya dan jika keduanya itu orang tuamu itu memaksa kamu untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala pada apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Ya, bima fima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Maka jangan kamu menaati keduanya, jangan. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetaplah pergauli mereka dengan apa dengan pergaulan yang baik kepada mereka maka bapak tetaplah ya <clears throat> berbakti kepada orang tua, perlihatkan akhlakul karimah. Keislaman bapak ya mengharuskan tetap bapak untuk berbakti kepada orang tua. <clears throat> Tapi tentu ketaatan kita kepada Allah lebih. Ketika ibu belum bisa menerima ibu bapak masuk Islam, maka yang bapak lakukan adalah kesabaran. Ya, kita ingat dahulu bagaimana para sahabat yang masuk Islam. Sampai kemudian ia ya oleh orang tuanya dihalangi dihalang-halangi dengan berbagai macam cara. Ini dia Musa bin Umair. Ya anak orang kaya yang ketika ia belum masuk Islam sangat dimanja. Ya, ketika ia masuk Islam dan memutuskan masuk Islam, masya Allah, berat sekali cobaan ia menghadapi orang tuanya. Ia sampai dikerem oleh orang tuanya, sampai ia wah macam-macam berbagai macam ujian dan cobaan ia hadapi dari kedua orang tuanya tapi kesabarannya luar biasa sampai akhirnya Allah pun berikan kepada beliau kemuliaan iya ini dia Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ia masuk Islam ibunya protes bahkan dia ibunya menyuruh supaya dia keluar dari Islam tetap Sa'ad tidak mau Akhirnya ibunya berkata kepada saat, aku tidak akan pernah lagi mau makan dan minum, kecuali kalau kamu mau keluar dari Islam. Tapi saat tetap tetap tidak bergeming dengan keimanannya. Ia tetap temani ibunya yang demo, tidak mau makan dan minum itu. Lalu saat berkata, hai ibu, ya kalaulah engkau memiliki seratus nyawa dan setiap nyawanya engkau ia ya, melayang, maka aku tetap tidak akan pernah meninggalkan agama ini, hai ibu. Sampai akhirnya kemudian si ibunya yang kalah. Maka kita harus kuat, Pak. Sabar memang menghadapi ujian-ujian demikian ya dan tetaplah bapak melakukan sholat ya walaupun bapak mungkin sholatnya di kamar mumpet mumpet, ya atau bapak misalnya ya keluar rumah dulu pergi ke masjid tanpa harus memberitahu kepada ibu atau mungkin kita bilang ke rumah teman atau yang lainnya maka tetaplah kita berusaha untuk menegakkan sholat dan sabar di atasnya Allah berfirman wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha perintahkan ya keluargamu untuk sholat dan sabarlah di atas sholat tersebut. Di sini Allah menyuruh kita bersabar untuk tetap terus sholat dan menaati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Pak, dengan kesabaran Allah berikan jalan yang terbaik buat apa? Ya biidnillah. Nah. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan. Demikian yang Pak Dodi. Semoga Allah memberikan istiqomahan kepada pada Pak Dodi di atas Islam dan Sunnah dan juga semoga Allah memberikan hidayah kepada ibu dannya Allahumma amin. Dan untuk berikutnya kami angkat kembali pertanyaan via telepon. Ya, silakan. Nah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Abu Haris di Cibitung. Ya, Abu Haris, silakan Abu Haris. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, gini, Ustaz. Saya ini kan udah ikut ngaji, mungkin sudah agak lama. Hmm, Tapi saya ini punya sifat suka sering marah gitu, Ustaz. Hmm. Jadi kadang-kadang saya udah berusaha terus untuk menghilangkan marah itu terus saya juga berdoa sama Allah agar menghilangkan sifat itu dari saya tapi sering muncul terus itu sifat suka marah gitu karena anak sama anak gitu gimana itu Ustaz Baik, solusinya dari Ustaz Bapak umurnya berapa Pak? Ya Bapak, Bapak, umur, Bapak, Bapak berapa? Umurnya? Mm-hmm. Ya, saya 30 tahun Ustaz. Oh, oh masih muda, pantas Pak. Iya. Iya. Baik, terima kasih Abu Haris iya, ya. Ya. ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang e, ketika umur-umur seperti itu, ya sering kali demikian. Sifat pemarah itu sering kali muncul. Kenapa? Karena sifat seorang laki-laki sebelum umur 40 tahun akan lebih dominan perasaan daripada akal namun tentunya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menahan amarah. Dengan cara apa? Yang pertama kita mengingat keutamaan menahan amarah. Kata Rasulullah, "Man man qadama ghaidhan, wa huwa qadirun ala an an Siapa yang berusaha menahan amarahnya padahal dia mampu melakukannya, da'ahu Allah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Maka ia akan dipanggil oleh Allah di hari kiamat di depan seluruh manusia. Fakhayyarahullahu minal huril ain masya. Lalu Allah menyuruh dia untuk memilih bidadari-bidadari surga yang ia mau, silahkan. Masya Allah ya, ternyata pahalanya besar bagi mereka yang bisa menahan amarahnya. Iya. Ternyata Allah menyuruh dia nanti di hari kiamat disuruh untuk memilih bidadari surga yang ia mau. Ya, kata Rasulullah SAW juga dalam satu riwayat yang lain, "Laisa syadidu bisur'ah Wa inna masyadid alladhi yamliku nafsa wa innal ghadab. Bukanlah orang yang hebat itu orang yang bisa mengalahkan orang dalam pergulatan. Akan tetapi orang yang hebat itu siapa? Yang bisa mengalahkan kemarahan dia. Ya. Dan ia bisa menahan amarahnya untuk tidak melaksanakan yang tersebut. Maka yang seperti ini, ya, subhanallah ketika kita mengingatnya, itu keutamaan yang agung, Pak. Alhamdulillah. Yang kedua, kita berusaha melakukan seperti apa yang dilakukan diperintahkan oleh Nabi. Iya, ketika itu dalam satu riwayat Muslim Rasulullah melihat dua orang yang saling ya mencaci dan kelihat terlihat ya salah satunya apa namanya wajahnya sangat merah, sangat marah sekali. Kata Rasulullah ini la alam kalimatan. Aku tahu sebuah kalimat. Lau qalaha la anhu Kalau ia ucapkan kalimat tersebut, maka akan hilang kemarahannya. Apa itu hai Rasulullah? Itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Iya. Maka ketika kita marah, kita ucapkan itu a'udzu billahi minasyaitonir Segera kita ingat kepada Allah. Iya. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan di antara tipsnya juga kita berwudu karena kemarahan itu adalah api dan bisa dipadankan dengan air. Atau yang kedua, kata beliau berubah sikap. Yang tadinya berdiri, duduk, kalau tidak juga maka berbaring. Ya, dan berusaha untuk menahan lisan dan lidah kita dan tangan kita. Ya. Maka dengan cara-cara seperti itu, insyaallah mudah-mudahan bisa kita berusaha menahannya. Terutama apa? Dari sisi uh, keadaan pun juga terkadang menyebabkan kita menjadi pemarah. Contoh, lapar, ya. Lapar itu menyebabkan kita mudah marah. Contoh lagi kurang tidur, kelelahan, itu pun menyebabkan kita mudah marah. Atau makanan-makanan yang selalu membuat ya, jantung kita panas, ya setiap hari makan daging kambing. Akibatnya ya sulit untuk apa namanya menahan emosi dan yang lainnya. Nah, kadang ya dari makanan pun bisa disiasati supaya kita tidak mempunyai jiwa yang mudah marah begitu. Ya, tentu para ahli herbal yang faham tentang masalah itu. Nah, cobalah Pak, ya yang jelas kita berusaha untuk menahan kemarahan itu karena Allah. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, Ya Rasulullah, Ausini, berikan saya wasiat, Ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Taghdab, jangan marah. Lalu orang ini berkata lagi, berikan saya wasiat lain, Ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan marah. Lalu ia mengulang-ulanginya. Rasulullah pun mengulang-ulangi lagi, La taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah tahu orang ini pemarah, temperamenan. Ya, karena dengan cara menahan amarah itulah menjadi kebaikan buat dia insya Allah. Makanya kata Rasulullah SAW dalam satu ayat yang lain, Ya waman kadzama ghaidhan, satarahu Allahu auratah. Siapa yang berhasil menahan ah, kemarahannya, Allah akan tutupi aib-aibnya, Allah akan tutupi ya kesalahan-kesalahannya. Sebab ketika orang yang mudah marah akan terlihatlah sifat dia terbongkar kepada manusia tentang ya kelemahan-kelemahan dia. Ya terkadang orang yang memarah pemarah itu ya akhi hanya akan menimbulkan penyesalan setelahnya. Ya Allah wa Nah. Namun jazakallah khairan. Demikian aja untuk Pak Abu Hakan eh, untuk Abu Harith yang ada di Cibitung. Semoga Allah memberikan pemahaman dan juga bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustaz. Nah, kita Islam Azani Allahu wa Yakum, kami masih membuka sesi soal jawab dalam kajian kita di pagi hari ini dalam kitab dalam pembahasan kitab Mausu'ah Fiqhul Qulub yang telah membahas nama menanam Allah Subhanahu wa taala itu dua nama Allah itu Al-Aziz dan Al-Jabbar. Dan untuk berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui via telepon kembali. Naam. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Pak Taufik di Bintaro Ustaz. Pak Taufik di Bintaro. Silakan Pak Taufik. Barakallahu fiik. Baik, barok. Silakan Pak Taufik. Mau tanya dua hal satu, satu nama sujud Taufik boleh nggak? Siapa namanya Pak? Sujud Taufik. Sujud, sujud Taufik. Ya, yang kedua nama Robi bagaimana? Iya, Robi. Ya. Ron jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Ya, silakan Ustaz. Yang perlu kita pahami Pak bahwa yang disunahkan atau yang dilakukan yang di yang yang yang dilakukan oleh para nabi dan para sahabat nama itu tunggal. Ya, lihat para nabi namanya tunggal. Musa saja. Isa saja. Nuh, Ibrahim, Yunus, Yusuf. Nama para sahabat pun tunggal. Umar, ya Uthman, Ali, ya Abdullah. Ini menunjukkan bahwa ya yang dianjurkan atau yang disunahkan nama itu cukup satu saja tunggal atau kalau bapak namanya sujud taufik ya maka cukuplah taufik saja misalnya itu yang lebih sesuai dengan sunnah maka kalau kita dua gimana seperti yang di Indonesia ini rata-rata namanya pasti dua atau tiga iya Adi Muhammad Abduh misalnya atau ya Yopi Sandra misalnya atau yang lainnya maka yang seperti ini kota Islam ya sebetulnya tidak sesuai sunnah. Tapi kalau sudah mendapatkan sudah apa namanya dinamai dengan yang seperti itu ya sudah gimana lagi? Adapun sujud taufik ya sujud artinya sujud. Taufik itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nama seperti ini boleh-boleh saja silahkan ya. Kan tapi sudah kita sebutkan tadi bahwa yang sunnah nama itu tunggal. Kemudian uh, eh, Robi, kalau Robi, Robi dengan diakhirkan padanya ain rabi' ya itu artinya air yang sejuk atau musim semi maka itu boleh tapi kalau rabbi rabbi ya artinya Tuhanku ini jelas haram hukumnya ya Allahu a'lam nah, nah Jazakallah khairan demikian jawabannya untuk Pak Taufik di Bintaro dan juga mungkin saat berkaitan tentang, tentang nama-nama yang akan dibuat di dalam paspor harus tiga nama saja ya, mungkin. Iya. Itu kan menjadi uh, pertimbangan juga dari sebagian penduduk di Indonesia. Dan tentunya sebagaimana saya sampaikan oleh Ustaz, kita mencontoh dari sunnah Rasulullah adalah yang lebih baik insya Allah. Kalau memang ternyata dibutuhkan, ya silahkan. Iya. Memang pada asalnya yang sunnah satu saja, tapi ketika ada peraturan harus tiga, apalagi dalam pembuatan paspor, ya silahkan. Iya. Tapi yang biasanya kalau anak itu namanya satu akan ditambahkan namanya ayahnya. Iya, dengan kakek satu. Iya, seperti anak saya Sarah saja. Hmm. Di, di, di paspor Sarah Badrussalam. Salam. Itu bisa seperti itu. No, ya artinya masih bisa disesati kalau memang pada saat nanti pembuatan paspornya. Dan yang jelas eh, sebagaimana telah sampai kalau saya nama yang baiklah nama yang tentunya yang diajarkan dan disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal Islam azani azani Allah wa yakum masih kembali kami buka si soal jawab bagi Anda semua yang bertanya dipersilakan. Ya, Nam. Halo. Ya. Dengan siapa Bapak dan di mana? Saya Andi, Pak. Pak Andi, di mana Pak Andi? Di Yogyakarta. Oh, silakan Pak Andi. Ya. Dengar lewat apa, Pak? Pak Andi menyaksikan lewat apa, Pak Andi? Streaming. Oh streaming ya, ya silakan Pak Andi. Ya, uh, mau tanya sama Ustadz ya. Salam. Hmm. Uh, seberapa kita harus berbakti kepada orang tua? Hmm. Uh, kalau misalnya orang tua pun yang permasalahan, contohnya hutang. Hmm. Iya. Hmm. semaksimal mungkin memberikan saran sampai kita untuk uh, eh, masukkan salah satu contoh asetnya dijual dan lain sebagainya tapi <clears throat> orang tua tetap bersikeras ya. uh, apakah kita harus mencari cara lain kalau misalnya tidak bah kita termasuk kukul walidain gitu yeah. Ya. itu aja Ustaz. semoga bisa dijawab assalamualaikum yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Apa batasannya berbakti kepada orang tua? Batasannya adalah sesuai kemampuan. Atau ada pun sesuatu yang di luar kemampuan kita, maka Allah tidak akan membebaninya dan Allah memaafkan tentunya. Ketika orang tua kita berhutang dan orang tua kita minta misalnya kita yang membayarkan hutangnya, maka kalau kita mampu bayarkanlah. Tapi kalau kita tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka dari itu, Bapak, ya kita berusaha untuk bantu dia. Kalau memang kita sudah punya penghasilan, kita juga bisa membantu untuk bayarkan hutangnya, bayarkanlah. Adapun masalah dia tidak mau menjual asetnya, yaitu terserah dia. Tapi yang kita pikirkan adalah apa bagaimana ini kesempatan saya untuk berbakti kepada orang tua. Terkadang ya kita merasa kesal juga sama orang tua kok nggak mau sih jual aset-asetnya padahal dia punya hutang mungkin orang tua punya alasan lain atau yang atau ya ada sesuatu yang dia ya kita mungkin lebih dia dia lebih tahu daripada kita tapi pak sudahlah kita jangan pikirkan masalah aset dia yang kita pikirkan pertama kali adalah bagaimana saya bisa berbakti kepada orang tua Bagaimana saya bisa masuk surga dengan cara, cara menaati orang tua? Masalah dia tidak mau menjara, menjual asetnya terserah dia. Yang penting adalah saya diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua. Dan saya tidak ingin gara-gara ya, masuk neraka gara-gara orang tua. Saya tidak mau. Saya juga tidak mau masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam rogimaan fumriin adroka abawaihi ya. Uh, celaka orang yang mendapati dua orang tuanya Walam yudkhilahul jannah namun tidak memasukkan keduanya dalam surga. Maka tentu ya seperti ini jangan sampai kita masuk padanya. Yang jelas Pak yang Bapak pikirkan adalah jangan memikirkan ah kok dia kok gini kok gini, akhirnya menyebabkan kita tidak mau berbakti kepada orang tua. Ini syaitan. Tapi yang kita pikirkan adalah ini kesempatan saya untuk berbakti kepada orang tua. Iya. Iya ini terbuka peluang untuk saya untuk mendapatkan pahala besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah a'lam. Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Demikian jawaban untuk uh, Pak Andi di Jogja. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diberikan kemudahan bagi Allah bagi, beliau oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa uh, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nama kita Islam azani Allah wa Berikut kita akan angkat kembali pertanyaan melalui via telepon. Ya, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Ya, Pak. Tadi Abu Ghifari di jalan, Pak. Ya, mohon maaf Bapak mungkin dikecilkan dulu suara suaranya. Bapak mendengar lewat radio atau apa, Pak? Halo, dari Abu Ghifari di jalan, Pak. Abu Ghifari di jalan, ya silakan. Iya, saya mau nanya tentang sujud tilawat, Ada dasar, dasar hukumnya nggak itu, Pak? Ada dalilnya nggak? Iya. Karena ya. kalau kita baca uh, ayat sajadah, kita uh, sujud tilawah gitu. Naam. Ya. Cukup Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud tilawah itu disunnahkan dengan ijma para ulama, Pak. Iya. Karena riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang Rasulullah sujud pun juga banyak sekali. Iya. Namun terjadi perselisihan para ulama tentang jumlah ayat sajadah. Jumhur mengatakan 15 ayat. Dan itu yang ada pada uh, mushaf yang dicetak oleh Saudi itu ada tandanya. Sebagian ulama mengatakan 14 saja. Ya. Karena yang ada dalam surat uh, apa namanya? Surat Al-Hajj itu kan ada dua. Ya. Yang pertama didhaifkan, hadisnya lemah. Yang sahih itu yang terakhir. Maka uh, ini terjadi ikhtilaf tentang masalah jumlah ayat sujud tilawah tersebutnya. Akan tetapi tentang pensyariatan sujud tilawah ini sudah menjadi kesepakatan mereka bahwasanya hal yang seperti itu disyariatkan. Ya, sebagian sebagian satu riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah membaca surat An-Najm, kemudian beliau di akhir ayat sujud. Demikian pula dalam surat disebutkan satu riwayat yang Hasan bahwa Rasulullah SAW membaca surat Sod ketika melewati surat sujud tilawah beliau sujud. Demikian pula dalam satu riwayat bahwa Rasulullah SAW melewati yang eh, membaca surat As-Sajdah ketika melewati sujud tilawah beliau sujud. Maka itu semua sahih, Pak. Cuma yang menjadi masalah tentang bacaannya memang ya. Ya ada bacaan saja ada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ini terjadi ikhtilaf para ahli hadis apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ibn Khuzaimah lebih condong kepada pendoifan. Sementara Ibn Hajar al-Asqalani lebih condong kepada penghasanan karena adanya penguat dan ini kepada, dan kepada pendapat ini saya condong buah hadis tersebut hasan. Sedangkan Syekh Al-Bani rahimahullah menyatakan hadis tersebut sahih ya, Allahu a'lam. Demikian pula beberapa bacaan yang lain ya dari sujud tilawah wallahu a'lam. Nah, Ustaz, khairan. Demikian jawab untuk Pak untuk Abu Ghifari. Dan untuk berikutnya kita akan angkat pertanyaan dari pihak SMS yang sudah masuk. Apakah benar salawat nariyah itu bukan dari Rasulullah SAW? Dan apakah benar nariyah itu adalah, adalah salah satu dari adalah nama dari sahabat Rasulullah SAW? Nah. Nariyah bukanlah nama sahabat. Karena salawat nariyah baru muncul di akhir-akhir ya di belakangan ini dan tidak pernah diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis manapun juga. Tidak perlu ditemukan sanatnya. Maka ia ia dipastikan bukan dari Rasulullah saw. Alaihi Wasallam. Adapun klaim bahwa Nariyah itu adalah nama sahabat, ini jelas ia perkataan yang tidak benar. Iya. Di mana salat tersebut disebut juga dengan salat kamilah. Dan isinya ia banyak diingkari oleh para ulama. Kenapa? Karena ia tawasul dengan Nabi atau mensifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat-sifat ketuhanan. Ya, usalli salatan kamilah wa usalli musalaman taman ala rasulillah alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqdha bihil hawaiju wa tunaru bihil raghaibu sampai akhirnya. Ya, aku bersalawat kepada Rasulullah dengan salawat yang sempurna dan salam dengan salam yang sempurna yang dengan Rasulullah akan terlepas semua ikatan. Dengan Rasulullah akan hilang semua kesulitan. Dengan Rasulullah ia akan uh, dipenuhi semua kebutuhan. Dengan Rasulullah akan diraih semua keinginan. Subhanallah, Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Iya. Rasulullah SAW, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 188 apa? Qul la amliku li nafsi naf'a wala la dharan illa ma Allah. Katakan aku tidak memiliki ya untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Kalaulah aku mengetahui yang gaib, walau kuntu alamul gaib, las takfartu minal khair wa mamasan yasu. Kalau Kalaulah aku mengetahui yang gaib, aku tidak akan tertimpa keburukan dan aku akan memperbanyak kebaikan. Di sini Allah menyuruh Rasulullah mengucapkan, kata-kata bahwa aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat. Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tapi di situ dikatakan dengan Rasulullah akan hilang semua kesusahan, dengan Rasulullah akan terpenuhi semua kebutuhan, dengan Rasulullah. Ini sifat ketuhanan, sifat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang bisa memberikan kebutuhan, yang bisa menghilangkan kesusahan hanyalah Allah. Ya. Rasulullah tidak memiliki apapun. Rasulullah tidak tidak mampu untuk melakukan itu semuanya maka ini jelas ya, maknanya pun batil. Kalaupun misalnya dikatakan oh maksudnya bihi di situ artinya tawasul dengan Rasul. Maka ya tawasul dengan orang apa yang sudah meninggal dunia diingkari oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin Quraisy pun jauh dahulu tawasul dengan Latta. Latta orang soleh yang kemudian ketika telah meninggal dunia dibangun di atasnya kuburan, apa patungnya. Kemudian ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kata orang musyrikin, Allah. Ketika dia tanya, kenapa kalian menyembah Lata? Apa kata mereka? Mana abuduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah beribadah kepada mereka. Kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Inilah akhi. Iya. Makanya para sahabat tidak ada satupun riwayat yang sahih bahwa mereka bertawasul kepada Rasulullah yang sudah meninggal. Justru yang sahih mereka datang kepada Abbas di mana Umar bin Khattab datang kepada Abbas dan berkata, "Hai Umar, hai Abbas, kami waktu dahulu Rasulullah masih hidup, kami datang kepada Rasul agar beliau memohon kepada Allah minta diturunkan hujan. Sekarang Rasulullah sudah meninggal dunia, ya Abbas. Engkaulah sekarang mintalah kepada Allah." Maka ya akal Islam, ya eh, kata-kata yang terdapat dalam salawat Nariah ini ya apa mengandung hal-hal yang berbau kesyirikan. Nah, Am. Mengetahui azan azani Allah wa yakum. Eh, demikianlah jawaban untuk Abu Gifari dan dan selanjutnya kita akan angkat kembali pertanyaan eh, maaf pertanyaan dari dari via SMS kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya melalui via telepon. Ya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu Ustaz dan mau tanya. Ya, dengan eh, siapa Ibu? Mama Bu, yuk. Saya dari Keke, Pak, Duta Bintaro. Ya, silakan Ibu Keke. Itu mau tanya ya, kan katanya cilaka uh, di surat di Quran ya kalau sholat enggak khusyuk uh, hmm. tuli hmm, apa ya uh, yang diterima yang husuk gitu bagaimana sih mau husuk udah ngeludah tiga kali sok nggak husuk sok hmm. ayak wae kepikiran apa-apa gimana atau banyakkan dosa gitu ya pak ya yeah. Oh, mohon penjelasannya ya pak ya yeah. pengen sholat husuk yeah. assalamualaikum pak ustadz iya, iya, ya ibu ketua ya assalamualaikum warahmatullah jangan iya, sering meludah bu <laughs> ya dalam sholat memang Rasulullah menyuruh kita untuk meludah dan ta'awud Tapi jangan sering-sering, cukup sekali aja ibu Iya kalau ternyata kita sholat tidak bisa khusyuk juga, kenapa ya? Apakah karena banyak dosa atau gimana? Nah, banyak faktor ibu. Faktor yang paling utama adalah adanya syaitan yang bernama khinzib. Yang kata Rasulullah, dia setan ini mengganggu orang yang sedang sholat dengan mengingatkan ya sesuatu yang sebelumnya tidak ingat. Maka kita kalau itu godaan dari syaitan, kita berusaha ya berlindung kepada Allah dan meludah ya ke sebelah kiri. Tapi terkadang ketidakkhusyuan karena banyak pikiran, mikirin hutang, mikirin masakan, mikirin dan yang lainnya. Dan ini bisa terjadi, bahkan Rasulullah pun juga pernah tidak khusyuk karena banyak pikiran. Juga dalam riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim seseorang ya untuk berjaga di atas bukit sana. Ketika subuh hari, orang itu belum kembali juga. Ditunggu oleh Rasul, belum juga kembali. Lalu dikumandangkanlah adan, kemudian dia komat, Rasul pun sholat dalam keadaan memandangi arah bukit tersebut. Ia menunggu orang tersebut. Sampai-sampai Rasul saja tidak bisa khusyuk karena memikirkan orang tersebut. Dalam satu riwayat yang lain juga pernah ya Umar bin Khattab radhiyallahu an karena apa namanya memikirkan pengaturan perang karena waktu itu hendak dipersiapkan pasukan untuk memerangi musuh. Ya, sampai-sampai karena kepikiran Umar bin Khattab lupa baca Al-Fatihah. Ini terjadi hatta kepada orang-orang yang khusyuknya luar biasa. Kenapa? Karena banyak pikiran. Yang ketiga, karena kurang rasa takut kepada Allah. Ya karena kita kurang membesarkan Allah, akibatnya kita tidak bisa khusyuk. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, kunci khusyuk itu ada pada takbiratul ihram. Kita ucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya. Siapa yang Allah lebih besar dari segala sesuatu di dadanya, maka pasti dia khusyuk, kata beliau. Nah ini ibu. Lalu bagaimana tips supaya kita bisa khusyuk? Al-Imam Ibn Qudama rahimahullah memberikan beberapa cara. Cara yang pertama berusaha untuk memahami makna-makna yang kita baca. Cara yang kedua menghadirkan kebesaran Allah di dada kita. Iya sehingga pada waktu itu kita merasa takut dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang ketiga ya, kita berusaha semaksimal mungkin ya setiap kali kita memikirkan sesuatu kita tepis lagi, kita kembali lagi ya berusaha untuk terus ya khusyuk, fokus dan pikiran kita pun tidak pergi kemana mana Makanya sebelum kita sholat berusaha untuk bersihkan dulu Bu ya pikiran-pikiran yang tidak-tidak tersebut Semoga Allah memberikan kepada kita kekhusyuan ibu-ibu dan kepada ibu tadi ya. Semoga diberikan juga kekuatan untuk khusyuk dan kepada kita semua tentunya. Dan semoga pada pagi hari ini kita senantiasa diberikan oleh Allah keberkahan, kekuatan untuk selalu beramal soleh, menuntut ilmu, dan diberikan kepada kita amalan yang diterima dan diberikan juga istiqomah sampai akhir hayat kita. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. وآله وصحبه وسلم